بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan anwa'ul ma'rifah. Macam-macam isim ma'rifat. قال الشيخ أبو زيد المكودي رحمه الله تعالى لما ولما ذكر أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره احتاج إلى بيان المعرفة والنكرة tatkala Ibnu Ajurrum menyebutkan bahwasanya na'at mengikuti man'utnya dalam hal kemakrifatan dan kenakirahan maka beliau Ibnu Ajurrum butuh untuk menjelaskan tentang isim ma'rifat dan isim nakirah wabada abil ma'rifah dan beliau mulai menyebutkan isim ma'rifat. Faqala Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah mengatakan wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifat ada lima macam. Sehingga ada lima macam isim ma'rifat. Al-ismul mukmar. Yang pertama isim dhamir. Nahwu contohnya ana wa anta. Saya dan kamu. Wal ismul alam. Yang kedua isim alam. Nahwu contohnya Zaidun wa Makkah. Zaid nama orang, Makkah nama tempat atau wilayah. Wal ismul mubham. Yang ketiga isim mubham. Nahwu hadza wa hadhihi. Hadza hadhihi ini isim isyarah. Kata tunjuk wa haula'i. Haula'i ini isim isim mausul, kata sambung. Isim isyarah dan isim mausul itu disebut dengan isim mubham. Wal ismu alladhi fihi al-alif wal lam. Yang keempat adalah isim yang dimasuki al. Al-alif dan lam. Nahu contohnya ar-rajulu. Nah, dimasuki al di awal. Wal hulamu juga ma'rifat al-hulam dikarenakan dimasuki al isimnya قال وما أضيف إلى واحد من هذه arbaati dan yang kelima macam isim ma'rifat yang kelima adalah isim yang dimudhafkan ke salah satu dari empat isim di atas nah isim yang dimudhafkan kepada isim dhamir nah kepada isim dhamir atau isim yang dimudhafkan kepada isim alam atau isim yang dimudhafkan kepada isim mubham atau isim yang dimudhafkan kepada isim yang dimasuki al juga termasuk isim ma'rifat. Nah. Qala asy-syarih berkata pensyarah wa bada'a bil mubmar Ibnu Ajurum memulai dengan menyebutkan isim dhamir. Yang pertama sebagai macam yang pertama dari isim ma'rifat. Li'annahu a'raful ma'arif. Dikarenakan dhamir adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat isim ma'rifat yang paling ma'rifat kecuali lafzul jalal Allah ya, secara mutlak lafzul jalal Allah itu yang paling ma'rifat nah namun dari lima yang disebutkan di sini itu isim bamir yang paling ma'rifat Wahuwa mahsurun fi wahidin wa sittina dan ia terbatas pada 61 bomir. Nah, dikarenakan bomir ada bomir mutasil, ada bomir memfasil. Demikian pula bomir mutasil ada bomir mutasil rafa' ya. Ada bomir mutasil nasab, ada bomir mutasil jer Demikian pula bamir mufasil. Ya, dirinci lagi. Ada bamir, ada bamir mufasil rafa, ada bamir mufasil nasab. Nah, itu nanti dalam pembahasan kitab selanjutnya dibahas tentang rincian bamir. Qala waqad qad dzakara ba'daha fi babil fa'il dan ibu rajurun telah menyebutkan sebagian dhamir pada bab fa'il wa fi babil mubtada'i wal khabar dan dalam bab mubtada dan khabar sudah kita ketahui sebagiannya wa sayadhkuru ba'daha aidan fi babil maf'uli bihi dan Ibnu Ajurum akan menyebutkan sebagian sebagian dhamir pula di dalam bab maf'ul bih qala wa sanna bil ismil alam dan Ibnu Ajurum menyebutkan macam yang kedua untuk isim ma'rifat berupa isim alam apa isim alam definisinya? Wa huwa ma ayyana musammahu mutlaqa. Ini isim yang menentukan zat yang diberi nama dengannya secara mutlak. Wa huwa ala salasat aksamin. Isim alam ada tiga macam. Ini dirinci lagi isim alam ada tiga macam. Yang pertama alamul ashkhas, ya nama orang. Nahu contohnya Zaidun wa Amr. Zaid Amr ini nama orang. Wa alamul amakin. Yang kedua nama tempat. Nahu contohnya Makkah wa Fas. Ya Makkah nama nama, nama tempat. Ya, Di Saudi Arabia sana. Ya. Tempat turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafas Fas nama daerah di daerah Maroko sana Maghrib wa alamul ajnas yang ketiga na nama jenis ya nama jenis hewan Nahu contohnya Usamah lijin lijin sil asad. Usamah ini nama jenis singa. Wa zu'alah lijin sil dhi'ib. Zu'alah untuk jenis serigala. Wa su'ala lijin sil sa'lab. Su'alah Nama untuk jenis fa'lab Wa ummu iryab li jinsil aqrab. Ummu iryab ini jen, nama jenis kalajengking. Wa bintu tabaqin darbun al hayyat. Ya bintu tabaq bintu tabaq itu nama jenis ular. Ya dalam bahasa Arab. Qala wa sallasa bil mubham. Wa sallasa bil mubham Dan Ibnu Ajurru menyebutkan isim ma'rifat yang ketiga adalah isim mubham. Wahana bihi ismal isyarah. Dan yang belum maukan dengan isim mubham adalah isim isyarah. Demikian pula isim isim apa? Isim mausul. Sebagaimana yang telah lewat contohnya. Wa huwa salah satu aksamin. Isim isim isyarah ada tiga macam. Nah, isim isyarah ada tiga macam. Yang pertama qaribun Isim isyarah lil qarib untuk jarak dekat. Nahwu contohnya hadza ya ini. Wa mutawassit yang kedua isim isyarah untuk jarak pertengahan. Nahwu contohnya zaka. Wa ba'idun dan yang ketiga isim isyarah untuk jarak jauh. Nahwu dzalika yaitu Ya, untuk lebih rincinya nanti dalam kitab selanjutnya akan dibahas secara rinci. Naam anggota-anggota isim isyarah. Warabba'a bil ismi alladhi fihi al-alif wal lam. Dan juga Ibnu Ajur dan Ibnu Ajurru menyebutkan isim ma'rifat yang keempat berupa isim yang dimasuki al. Isim yang dimasuki al-alif wal lam. Wa huwa aidan ala thalathati aqsamin. Dan al atau isim yang dimasuki al ada tiga macam. Ma fihi alif wal lam lil hudur. Yang pertama isim yang dimasuki al yang menunjukkan makna lil hudur. Alnya itu lil huduri. Nahu contohnya kharajtu fa idzal asadu. Ya alnya itu menunjukkan makna sekarang. Ya. Atau Nah, kharajtu fa faidal asadu. Aku keluar tiba-tiba ya ada singa. Wa minhu qauluhu ta'ala demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku menyempurnakan agama kalian ya al yang masuk kepada yaum itu lil huduri ya lil huduri demikian pula al yang masuk kepada asad kalimat asad itu juga lil hudur wa ma fihi al alif wal lam lil ahdi Kemudian isim yang dimasuki al yang bermakna lil ahad. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ay jinsul insan. Ah, ah, Afan. Kama arsa. Nah, wa ma fihi alif wal lam lil ahdi. Isim yang dimasuki al lil ahad. Ya, contohnya Afan salah baca tadi Kakaulihi ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana yang telah <coughs> sebagaimana telah kami utus kepada Firaun seorang rasul. Siapa? Rasul yang diutus kepada Firaun Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa Firaunur rasula. Maka Firaun bermaksiat, menentang rasul tersebut. Ar-Rasul yang kedua ini dimasuki al. Alnya itu lil ahad artinya. Alnya itu lil ahad. Ya menunjukkan rasul yang kedua itu sama dengan rasul yang pertama. Artinya yang dimaksiat oleh Firaun adalah ya Nabi Musa itu yang diutus kepadanya. Wa ma fihi al-alif wal lam lil jinsi. Dan yang ketiga Isim yang dimasuki al yang bermakna lil, lil jins. Bermakna jenis alnya. Qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Ay jinsul insan Yani jenis manusia secara keseluruhan Berada dalam kerugian Kecuali yang dikecualikan dalam ayat selanjutnya Qala wa khutima bil khamis Adapun lebih lebih rincinya tentang al dan makna-makna al itu dibahas dalam kitab selanjutnya. Qala wa khutima bil khamis wa khatama bil khamis. Dan Ibnu Ajurum menyebutkan atau menutup macam-macam isim ma'rifat dengan macam yang kelima. Wa huwa ila wahidin min hadhil arba'ati. Yani isim yang dimudhafkan kepada salah satu dari empat isim di atas. Empat isim ma'rifat di atas. Qala kemudian pensyara menjelaskan wa hadha tartibu alladhi dzakarahu al-muallif maqsudun. Urutan yang disebutkan oleh muallif ini kata beliau itu disengaja li'annahu rattabaha ala taqaddumil a'raf fal a'raf dikarenakan Ibnu Ajurru mengurutkan ya isim-isim ma'rifat tadi sesuai dengan yang paling ma'rifat, kemudian yang paling ma'rifat selanjutnya. Fal mudmaru a'raful ma'arif. Maka isim dhamir itu isim yang paling ma'rifat sehingga berada di atas. Diurutkan di paling atas. Disebutkan di bawah oleh pentalik dari Ma'had Al-Haram Al-Makki. Lafzul jalala Allah huwa a'raful ma'arif mutlaqa. Ya, lafaz jalala Allah itu isim yang paling ma'rifat secara mutlak. Wa inna wa inna ma lam yadhkur lam yudhkar li badahatihi wa lil ilmi bihi darurah. Hanya saja tidak disebutkan dikarenakan ya pasti sudah diketahui di ilmu ya Allah yang paling ma'rifat. Nah. Tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala Nah, Allah yang paling ma'rifat. Qala summal alam. Kemudian setelah isim dhamir, tingkatan selanjutnya adalah isim alam. Summa ismul isyarah, kemudian isim isyarah. Summa dzul alif lam, kemudian isim yang dimasuki al. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati fahuwa fi martabatihi min at-ta'rif. Kemudian kata beliau, dan apa yang dimudhafkan kepada ya isim yang dimudhafkan kepada salah satu dari empat isim ini maka ia berada pada tingkatan isim tersebut. Nah, isim yang mudhaf kepada salah satu dari empat isim ini, artinya empat isim ini menjadi mudhaf ilehnya, Salah satu dari empat isim tadi itu menjadi mudhaf ilehnya, Maka mudhafnya itu setingkat dengan mudhaf ilaihnya dalam hal kemakrifatan illal mudhaf ilal mudmar kecuali isim yang mudhaf kepada isim dhamir fa innahu fi martabatil alam maka isim yang mudhaf kepada isim dhamir itu setingkat dengan isim alam nah isim yang mudhaf kepada isim dhamir itu setingkat dengan isim alam Fahulamuk maka contoh hulamuka. Di sini kan hulam mudhaf kepada isim dhamir. Maka tingkatannya tingkatan apa? Hulam di sini dihukumi ma'rifat setingkat dengan apa? Dikatakan di sini fi martabatil alam, berada pada tingkatan isim alam. Dia mudhaf kepada dhamir, tidak bisa kita hukumi setingkat dengan dhamir, tidak. Dia setingkat dengan isim alam ya, dikecualikan wa zaidin fi martabatil alami aidha diberikan pula contoh hulam zaid budaknya zaid Hulamu zaidin hulam mudhaf kepada isim alam maka dia berada pada tingkatan isim alam hulam di sini setingkat dengan isim alam kemarifatannya. ya, dikarenakan kaidahnya isim yang mudhaf kepada isim ma'rifat salah satu dari isim ma'rifat maka dia setingkat dalam hal kemakrifatan dengan isim yang dia mudhaf kepadanya. Wa ghulamu hadza fi martabati ismil isyarah. Dan contoh ghulamu hadza budaknya ini. Ghulamu hadza ini setingkat dengan isim isyarah secara kemakrifatan dikarenakan dia mudhaf kepada isim isyarah. Wa ghulamur rajuli fi martabati dzil alif wal lam dan contoh hulamur rojuli budaknya laki-laki itu. Ini setingkat dengan isim yang dimasuki al. karena kan hulam mudhaf kepada isim yang dimasuki al. Maka secara kemarifatan dia setingkat dengan isim yang dimasuki al. Wallahu taala alam suwab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.